بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع, اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وفي الصحيحين من وفي الصحيحين وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي لفظ للمسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا قال المصنف رحمه الله berkata pengarang kitab kita Ijtima'ul Juyushil Islamiyah yaitu Al-Imam Luqayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah di atas dalam kitab Sahihain maksudnya dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah Nabi bersabda Idza ahabba Allahul 'abda jika Allah mencintai seorang hamba nada Jibril maka Allah akan memanggil Jibril ya eh, nada Allah nada Jibril Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah berkata wahai Jibril sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia fa yuhibbuhu ahlus sama' maka Jibril pun menyuruh penduduk langit bahwasanya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia fayuhibbuhu ahlus sama kemudian penduduk langit pun mencintainya pula thumma yudha'u lahul qabul fil ar setelah itu maka dia pun diterima manusia di bumi adapun wajh syahid di sini adalah nada eh, innallaha eh, fayuhibbuhu ahlus sama sesungguhnya Allah jika mencintai hamba dia akan menyuruh Jibril dan Jibril di langit. Ya Jibril sungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril pun menyuruh penduduk langit, itu para malaikat-malaikatnya. Allah menyuruh mereka di langit berarti Allah di atas langit. Maka malaikat-malaikat pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala buat dia diterima manusia di bumi dimuliakan manusia di bumi. Dalam dalam redaksi Imam Muslim, kesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan menyuruh Jibril. Kesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka Jibril pun mencintainya, kemudian Jibril menyuruh di langit. Berkata Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya pula. Qala thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard. Berkata Abu Hurairah Rasulullah menyebutkan kemudian setelah itu dia pun diterima manusia di bumi. Sebaliknya jika Allah membenci memurkai seorang hamba dia akan menyeru Jibril. Maka Allah berkata sesungguhnya aku membenci si fulan maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian Jibril menyuruh di langit sesungguhnya Allah membenci si fulan maka bencilah dia kemudian dia pun dibenci di permukaan bumi ini. Ya, hadis ini hadis yang begitu agung menunjukkan sifat Allah bahwasanya Allah bisa mencintai hamba-hambanya. Alangkah ya indahnya ketika hamba diseru Allah di langit kepada penduduk langit, wahai Jibril aku mencintai si fulan di bumi sana. Serukan di langit. Maka Jibril pun menyuruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan cintailah dia seluruh penduduk langit pun mencintainya atas kecintaan Allah dan alangkah banyaknya jumlah penduduk langit langit itu berderit ya karena banyaknya penduduk langit dari malaikat-malaikat setiap sejengkal ada saja malaikat yang sedang ruku sedang sujud Semuanya mencintai orang ini karena Allah memerintahkan Jibril untuk mencintainya. Jibril memberitahukan kepada malaikat Allah mencintai si fulan, malaikat pun mencintainya. Tatkala malaikat mencintai dia, Allah mencintainya di bumi, akhirnya makhluk pun manusia pun mencintainya pula. Yudha'u qabul fil Allah buat dia kekal di bumi. Maksudnya Allah akan buat dia dikenang manusia selalu. Diterima oleh manusia, hati manusia menerimanya, membenarkan perkataannya. Sebaliknya jika Allah benci kepada seseorang Dia akan menyuruh Jibril Wahai fulan aku benci dengan si Wahai Jibril aku benci dengan si fulan Bencilah kepadanya Maka Jibril pun menyuruh di langit Sesungguhnya Allah membenci si fulan Bencilah kepadanya Penduduk langit pun membencinya Maka di bumi pun dia dimurkai oleh manusia Dilaknat disumpah serapah oleh manusia Tak ada orang yang memuji Firaun. Semuanya mengutuk Firaun. Tak ada orang yang memuji Qarun. Tak ada orang yang memuja Haman. Ya, tak ada orang yang mencintai Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah membenci mereka. Dikekalkanlah kebencian kepada mereka oleh Allah dalam hati-hati manusia. Ya, subhanallah. Hal ini mengajarkan kepada kita agar berupaya mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah mencintainya. Bagaimana jalan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala? Setelah mengerjakan hal-hal yang Allah wajibkan, al-faraid, dan itu yang paling Allah ridhai, maka hendaklah kita berupaya mengerjakan apa-apa yang Allah sunnahkan. Kata Nabi, Allah berfirman, "Wala al 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Hambaku terus menerus berupaya dan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nawafil. Maksudnya yang sunnah, tambahan. Hatta ihibbahu. Hingga akhirnya aku pun mencintainya. Setelah faridah, amalkanlah amalan sunnah, saudara sunnah. Ya, sedekah sunnah setelah zakat, puasa sunnah setelah puasa Ramadhan Infak sunnah setelah infak yang wajib atas apa-apa yang wajib dia beri nafkah. Itulah seterusnya jalan mendapatkan kecintaan Allah setelah selesai perkara-perkara yang fardu. Naam. أحسن الله إليكم وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي كم من وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال بلى ائتني بها قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة نعم المصحي مسلم لحديث dari hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda يقول الله تعالى يوم القيامة Pada hari kiamat Allah akan berkata, Aynal mutahabun nabi jalali?" Manakah dahulu orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku, bukan karena dunia, bukan karena tendensi pribadi, tapi karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma udhilluhum fi dhilli hari ini akan aku naungi dia dengan naunganku Maksud naunganku adalah naungan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari tak ada naungan kecuali naunganku. Maksudnya naungan arasku. Ya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menampar salah seorang budak wanitaku kuberitahukan ke Rasulullah maka Rasulullah menganggap itu perkara yang begitu besar ya Rasulullah menganggap itu merupakan kesalahan yang begitu besar kekhilapan yang begitu besar menampar budak. ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada manusia orang-orang yang lemah budak-budak ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami menampar budaknya Rasulullah ketika itu ya memperingatkan nah, Muawiyah yang dibuatnya adalah perbuatan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal budak-budak miliknya, dia beli dengan uangnya. Tapi ketika dia menampar budaknya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberitahukan ini adalah kesalahan besar yang membuat Muawiyah khawatir takut Allah tak mengampuninya. Maka dia berusaha agar Allah mengampuninya. Dalam riwayat lainnya dia bertanya, apa kafarnya Rasulullah? Kata Nabi, kau mendekatkan dia. Barulah dapat kau ya menghilangkan apa yang telah kau lakukan kepada budak tersebut. Dalam riwayat ini, katakan ya Rasulullah, afala u'atiquha. Apakah aku harus merdekakan dia untuk menambal kesalahanku ini? Alabala bala kata Nabi ya. I'tini biha, bawa dia dahulu ke saya. Qala faji'tu biha Rasulullah. Maka aku bawalah dia ke Rasulullah. Faqala laha, maka Rasul berkata kepadanya, "Ainallahu?" Allah itu di mana? Ini pertanyaan Rasulullah. Sebagian orang membenci pertanyaan ini, tak menyukainya. Ya, menganggap pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan menggiring orang menyerupakan dengan makhluk. Jangan tanya-tanya di mana Allah. Padahal Nabi yang bertanya, "Aina Allah?" Allah itu di mana? Maka berkatalah sang Buddha Bersama Allah itu di atas langit Qala faman ana Rasulullah bertanya kembali Siapa saya? Qalat anta Rasulullah Engkau adalah Rasulullah Dia berikrar Allah di langit Dia berikrar Muhammad Rasulullah Ini tanda-tanda keimanannya Keislamannya Qala berkata Rasulullah A'tiqha Sekarang merdekakanlah dia Fa innaha mu'minatun Sungguh dia benar-benar beriman. Nabi tidak ingkari perempuan ini mengatakan Allah di langit. Ya, tak diingkari Nabi. Tak akan mungkin perkara-perkara yang salah. Kalau salah Nabi tak akan mungkin diam pada kesalahan. Bahkan Nabi mengatakan dia seorang perempuan yang mukmin layak untuk dimerdekakan. Karena syarat budak itu dimerdekakan adalah setelah dia masuk Islam. fatahrir raqabatin mu'minah. Tidaklah mereka budak yang telah beriman. Kalau dia belum beriman, dia merdekakan dia, dibebaskan dia, dia akan pulang ya kepada kampung halamannya kembali memusuhi Islam, menyerang Islam kaum muslimin. Maka ini menunjukkan Allah di langit. Dan ini riwayat-riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sebagian orang berupaya melemahkan hadis ini. Subhanallah. Menganggap ini kekeliruan daripada Imam Muslim rahimahullah. Ya, tapi orang-orang yang tak benar. Nah. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت زينب رضي الله عنها تفتخر, تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن كنا وزوجني الله min fawqi sab'i samawat. Dan dalil lainnya dalam sahih Muslim dalam sahih Bukhari dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anha dia berkata adalah Zainab radhiyallahu anha senantiasa berbangga atas isi istri Nabi lainnya. Nabi memiliki 11 orang istri yang menjadi ummatul mukminin. Dua meninggal ketika beliau masih hidup. Ketika beliau wafat meninggalkan 9 istri Yatrik si Nabi adalah Zainab bintu Jahshin Dan Zainab adalah sepupu Nabi Karena mamanya adalah merupakan tantinya Nabi Wasallam, <clears throat> Umaymah bintu Abdul Muttalib Menunjukkan dia Qurashi, Quraisy. Ya, menunjukkan dia adalah bangsawan Quraisy cucunya Abdul Muttalib orang-orang yang terpandang. Setelah Zainab bintu Jahshin diperintahkan Nabi menikah dengan mantan budak Nabi yang bernama Zaid bin Harithah. Awalnya Zainab enggan karena dia merasa tak sekufu. Dia bangsawan sementara Zaid adalah orang biasa. Maka turun ayat, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tak layak orang yang mengaku beriman baik laki-laki maupun perempuan jika telah ditentukan perkara dia memilih dan memilah mana yang dia suka. Ya. Maka dengan itu mau tak mau, suka tak suka, Zainab wajib menerima karena ini perintah nabinya dan perintah Allah. Maka menikahlah ya keduanya dan subhanallah berat ya bagi jiwa-jiwa yang memang tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah dan Rasulnya berat tapi Zainab demi mencari keridhaan Allah mencari, mencari keridhaan Rasulullah dia terima laki-laki yang tidak dia sukai Allah Akbar dan sungguh berat hidup berumah tangga dengan orang yang tidak disukai karena Allah perintahkan dengan hikmah yang begitu dalam di balik segala perintah tersebut dan dengan kesabaran Zainab berbuah kemuliaan. Mereka pun menikah, rumah tangga mereka tak berjalan dengan baik. Senantiasa antara keduanya merasa tak nyaman satu sama lain. Berkali-kali Zaid datang ke Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, saya tak mampu bersabar dengan Zainab." Kata Nabi, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Tahankan, sabarlah. Ya, pegang istrimu, jangan kau ceraikan dia. Takutlah kepada Allah. Kata Allah, "Atukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi." Engkau sembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan kelak. Nabi telah diberitahukan Allah bahwasanya kelak Zaid pasti akan menceraikan istrinya. Allah telah beritahukan bahwa Nabi kala pasti akan diperintahkan Allah menikahi Zainab. Begitu berat bagi Nabi karena ini merubah ke tradisi yang telah mengarat mengakar di masyarakat Arab. Dalam bangsa Arab, anak angkat itu bagikan anak kandung sehingga disebutkan ya nama yang mengangkatnya kepada dirinya. Karena itulah Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Kemudian istri anak angkat itu haram dinikahi bagi masyarakat Arab. Bangsa Arab menganggap itu adalah perkara yang tabu sekali. Tabu sekali. Dan Nabi SAW begitu berat. Ya. Tapi karena perintah Allah Jalla wa'ala, Nabi harus terima. Karena itu Allah katakan, Tuhfi fi nafsika mallah mubedih. Engkau sembunyikan dalam dirimu apa yang pasti Allah akan tampakkan. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawajnakaha tatkala Zainab diceraikan oleh Zaid, tak mampu Zaid bersabar. Habis masa idahnya, zawajnakaha, kami menikahkan engkau dengannya. Ini yang menjadi kebanggaan Zainab. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW langsung masuk menemui Zainab dan Zainab langsung menjadi istrinya. Siapa yang menikahkannya? Allah. Subhanallah. Tak ada yang mulia daripada menikah Zainab di perut kaum Allah yang langsung menikahkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang membuat Zainab bangga kalau berkumpul dengan madu-madunya. Berkata Zainab, "Ya, ahli ahalikunna." Kalian itu semua yang menikahkan kan adalah wali-wali kalian. Ayah-ayah kalian. Wa Allah. Adapun aku yang menikahkan aku adalah Allah min fauqi sab'i samawat dari atas langit ketujuh dalam hadis sahih Bukhari meriwayatkan hadis ini sahih dari atas langit ketujuh menunjukkan Allah di mana di atas kata siapa kata Zainab ya dan tak boleh ada perkataan yang salah kecuali pasti Allah akan ikatkan nabinya untuk diperbaiki Ketika Nabi tidak perbaiki, Allah tidak turunkan ayat menunjukkan perkataan ini benar. Sesuai dengan banyak ayat, sesuai dengan hadis-hadis lainnya. Nah. Wa fi sunan Abi Dawud min hadis Jabir bin Al-Mut'am qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jubair ibn Mut'im Jubair ibn Mut'im qala أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع الإيال وهلكت الأموال استسقي لنا ربك فإنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه فقال ويحك أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلق من خلقه إن إنه لفوق سماواته على عرشه وإنه عليها لهكذا وإنه لا لا, لا يئط به لا أتيت الرجل أتي الرحل بالراكب نعم Dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Jubair bin Ut'im dia berkata, pernah seorang laki-laki dari Arab Badui mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, wahai Rasulullah, nahakatil anfus. Banyak jiwa-jiwa yang telah mati karena kekeringan yang berkepanjangan. Nahakatil anfus banyak yang telah mati. Ya, binatang-binatang ternak pada mati, tanam-tanaman pada mati, al 'iyan anak-anak pun sudah pada kelaparan, orang-orang di rumah kelaparan, wahalakatil amwal, harta-harta pun telah binasa. Ya. Kemudian Istasqilana rabbaka Mintalah kepada kepada Allah Mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu Allah agar Allah mencurahkan kepada kami hujan. Istasqi maknanya mintakan hujan. Lana untuk kami, Rabbaka kepada Tuhan. Mintakanlah untuk kami hujan kepada Tuhanmu. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Sesungguhnya kami nastashfi'u billahi 'alaina nastashfa'u billahi 'alaika. Ini perkara yang besar. Sesungguhnya kami meminta atas nama Allah nastashfi'u billah meminta dengan Allah syafaat alaika untukmu ya wabika Allah dan minta syafaat denganmu untuk Allah Subhanahu wa taala ya kami meminta nastashfi'u billah dengan Allah alaika syafaatnya untukmu ya seolah-olah Allah itu menjadi perantara ya agar dengan perantara Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW memberikan syafaat dan ini perkara besar. Ya. Wabika Allah kami pun berpantara denganmu agar denganmu Allah Subhanahu wa taala ya berikan syafaat, kabulkan apa yang kau minta. Jadi kata-kata yang pertama, nastashfi'u billahi alaik perkataan berat kami berpantara dengan Allah untukmu kepadamu agar engkau berdoa kepada Allah agar Allah swt curahkan hujan maka ini perkataan besar tak boleh faqala Rasulullah maka Rasul berkata subhanallah maha suci Allah daripada apa yang kau katakan bagaimana mungkin ada makhluk ya Allah Subhanahu wa taala jadikan perantara untuk ya diterima apa yang ingin dilakukan oleh sang makhluk. Tak bisa. Yang bisa sebaliknya. Ya. Kita meminta perantara Nabi SAW dengan syafaatnya agar Allah SWT kabulkan ya doa kita. Ini tidak dibaliknya. Maka Nabi SAW mengatakan Subhanallah, Maha Allah. Ini perkara besar. Subhanallah fama zala yusabbihu dan dia terus Nabi terus terus menerus bertasbih mensucikan Allah daripada perkataan ini hatta urifa fi wujuhi ashabi sampai terlihat hal ini di wajah-wajah sahabatnya faqala maka berkata kepada laki-laki tersebut waihaka celakalah engkau wai fulan atadri mallah tahukah engkau Allah itu apa bagaimana mungkin dia dijadikan sebagai ya perantara minta kepada Muhammad SAW ya agar Muhammad minta kembali kepada Tuhannya inna sya'nahu a'zam min dalik Allah begitu agung daripada apa yang kau sangkakan itu innahu la yustashfa'u bi ahadin min khalqi layak Allah itu dijadikan sebagai perantara agar meminta dikabulkan hajat dari makhluk tak boleh Innahu la samawatihi al arsy. Dia itu maha agung. Dia di atas langit. Di atas seluruh langitnya, di atas arasnya. Wa innahu alaihi lahakadha. Sesungguhnya Allah di atas aras seperti ini. Wa innahu la ya'ittu bihi atitar rahli birrakibi. Sesungguhnya berderit-derit aras sebagaimana berderit-deritnya pelana di atas tunggangannya. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, Imam Bukhari dalam tarikhnya secara ringkas Imam Darimi dan lain-lainnya. Dari jalur Wahab bin Jarid dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yaqub bin Utbah, dari Jubair bin Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, dari kakeknya dan dalamnya ada laki-laki bernama Ibn Ishaq Mudallis orang yang selalu melakukan tadlis ya wala misarri lebih tahdits dan dia tidak menjelaskan bahwasanya dia benar-benar diberitakan dari orang sebelumnya tapi hanya menyebutkan kata kata an ya dan dalam riwayat dalam dalam ilmu hadis seseorang selalu melakukan tadlis jika dia tidak menjelaskan siapa yang menyampaikan kepadanya dengan kata-kata haddatsani tapi dia hanya mengatakan an dari si fulan, hadisnya ditolak. Dan di sana ada juga perawi bernama Jubair bin Muhammad bin Jubair. Fihi dia pun perawi yang tidak dikenal. Perawi yang majhul adalah perawi yang tak punya banyak riwayat kecuali satu atau dua saja sehingga tak dikenal sebagai perawi hadis. Dan hadis ini takallama fihi al-Bazzar, al-Baihaqi, wal-Dhahabi diperbincangkan hadis ini oleh Ibnu Bazzar, Baihaqi dan Zahabi dan lain-lain. Ada kata-kata yang aneh di penghujung hadis ini. Itu ungkapan yang mengatakan sesungguhnya Allah di atas aras. Aras itu berderit-derit sebagaimana berderit-deritnya, ya pelana ketika ditunggangi seseorang. Ini perkataan yang diperbincangkan. Adapun selainnya tidak ada masalah redaksinya. Ya. Karena kita meyakini Allah SWT sebagaimana kata Al-Imam Al-Auza'i, kami para tabi'in sepakat bi Allah mustawin al-arsy bersama di atas arsy bainun min khalqi berpisah dengan makhluknya. Allah berpisah dengan makhluknya. Nah, kamil. وفي سنن أبي داود أيضا ومسند الإمام أحمد من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في إصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري قال إن بعد ما بين ما بينهما إما واحدة أو أو أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء سابعة بحر بين أسفله بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك dalam sunan Abu Daud juga disebutkan dalam muslim Muhammad dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dia berkata kuntu fil batha fi isabatin aku pernah berada di tanah luas yang terbuka bersama Rasulullah SAW dan sebagian sahabat wa fihim Rasulullah di tengah-tengah sahabat ada Rasulullah famarrat sahabatun lewatlah ketika itu awan maka Nabi melihat kepada awan dan Nabi berkata apa kalian namakan awan ini mereka mengatakan as-sahab awan dalam bahasa Arab memiliki banyak nama bisa as-sahab wal muznu. Bisa juga al muznu. min al muzni. Ya. Awan yang bawa hujan namanya al muznu. Qalu wal muznu. Ya. Mereka pun mengatakan ya ya Rasul namanya juga al muznu. Ya. Wal inan atau wal anan. Qalu wal anan. Jadi namanya juga bisa dikatakan al anan. Qal hal tadruna bu'da ma bainas sama'i wal Tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Qalu la nadri. Mereka berkata tidak tahu. Qala inna bu'da ma bainahuma imma wahidatun aw ithnatani aw thalathatun wa sab'una sana. Ya, jarak antara langit dan bumi antara satu atau dua atau eh, tujuh antara 71 atau 72 atau 73 tahun. Ya, kata-kata satu dua tiga ini adalah merupakan keraguan pada perawi apakah 71 Rasulullah sebutkan atau 72 atau 73 73 tahun thumma sama'u fawqa kadzalik fawqaha kadzalik antara langit satu dan langit kedua seperti itu pula hatta adda sab'a samawat Nabi menghitung hingga langit ketujuh ya 73 tahun 73 tahun 73 tahun thumma fawqa sama'i sabi'ati bahrun di atas langit ketujuh itu ada lautan baina asfalihi wa alahu mithla ma baina sama'in ila sama'in. Ya, antara permukaan lautan dan ya, dasarnya adalah bagikan jarak antar langit ke langit. thumma fawqa dhalika thamaniyatun thamaniyatu aw'al. Ya, baina adlafihim wa rakbihim mithla ma baina sama'in ila sama'. Kemudian di atas itu ada ya, malaikat-malaikat yang jarak antara ya, ya telinga mereka dan punggung mereka bagikan jarak antara langit ke langit. Tsumma ala dhurim dan di atas lapan malaikat inilah aras. Baina asfalihi wa alahu mithla ma baina sama'in sama jarak antara ya atas aras dan bawahnya adalah jarak antara langit dan langit. Tsummallahu azza wa jalla fawqa Di atas itulah Allah Subhanahu taala. Hadis ini dikatakan oleh Abu Dawud dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab Zawaid Muslim Ahmad Darimi dan lain-lainnya tapi semuanya dari jalur seorang perawi bernama Al-Walid bin Abi Thawr dari Samak dari Abdullah bin Umairah dari Ahnab bin Qais dari Al-Abbas dan perawi yang bernama Al-Walid ini adalah mungkarul hadis. Dalam riwayat dalam ilmu mustalah, mungkarul hadis adalah perawi yang lemah. meriarkan hadis bertentangan dengan para perawi-perawi ya, yang terpercaya, yang thiqat. Dan mungkar hadis adalah hadis yang lemah. Maka hadis ini derajatnya lemah. Karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lainnya. Ya. Dalam riwayatnya dikatakan jarak antar langit dan bumi adalah 5000 eh, 50 ribu tahun perjalanan atau 500 tahun perjalanan. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang diperbincangkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi dan lain-lainnya. Ya. Sebagian ulama mensahihkannya. Naam. Zada Ahmadu wa laysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Dalam tambahan Muhammad walaupun Allah di atas aras tidak ada yang tersembunyi baginya daripada amalan-amalan anak Adam. Ya. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas dan masih banyak insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya. Kita padakan sampai di sini. Ini ada pertanyaan kayaknya nih. Ada hadiah ya. Hadiah. Siapa yang mau hadiah? Ajwa dari kota Madinah. Ya, siapa yang mau hadiah? <laughs> Itu mau. Taib. Siapakah perawi hadis? Ya, yang mengeluarkan hadis ya aina Allah di mana Allah siapa perawinya Hah? dari sahabat Abu Hurairah ya adapun yang mengeluarkannya Muslim ah dua untuk antum dua soal ada yang mau lagi tak ada yang mau Udah, tak ada yang mau. Itu mau. ada yang mau lagi. ada yang mau saya ambil. Ya. Siapa yang hafal yang hafal hadis jariah tadi? Dengan bahasa Arab. Perkataan Nabi tentang Allah di atas langit. Bagaimana pertanyaan Nabi SAW? Ya, atau saya tanya yang lain. Siapa sahabat yang menempelin budaknya tadi? Nah, Hakam namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami.